السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا ومحمد إمام الموحدين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا نعوذ بك يا ربنا من الزيغ والضلال والشرك والبدعة وطهر يا ربنا قلوبنا من النفاق وحصن يا ربنا فروجنا من الفواحش أعنا يا ربنا على ترك معصيتك وعينا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا المكان المبارك واجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, yang kami muliakan Rahabai Duriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Para alim ulama Para orang tua kami, saudara-saudari Alhamdulillah Kita bisa berkumpul di tempat ini Mohon maaf Untuk tidak menjadi tanda tanya Kami pengennya berdiri Cuman kalau beri lama-lama kita ada ada sedikit tidak bisa. Jadi kita harus duduk, kalau duduk dua nggak kelihatan, kita harus nyandar. Mohon maaf di kursi para Semoga Allah memberikan kesehatan semuanya. Insyaallah semuanya sehat, lahir batin insyaallah Malam ini kita bertemu dan niatkan semua kebaikan yang kita lakukan hendaknya kita niatkan demi atau karena kita ingin kelak bertemu kembali di surga Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW semua kebaikan yang dilakukan kalau bukan niat untuk itu rugi. Kalau sekedar masuk surga saja, kalau tidak melihat Nabi Muhammad akan kurang sempurna. Surga tempat kesempurnaan. Akan tapi hendaknya semua dari kita kalau melakukan kebaikan-kebaikan niatkan semoga dengan ini semua kita kelak bisa bersanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Tauban Tauban itu orang yang setiap hari melayani Rasulullah Sehingga setiap hari melihat wajah Nabi SAW Setiap hari lihat wajah Nabi Melayani Nabi, kelihatan Nabi Dan riang, gembira melihat Nabi itu Senang melihat Nabi Suatu ketika Mendapatkan kabar gembira Kalau beliau itu akan menjadi ahli surga Di saat mendengar kabar gembira Bakal mendapatkan ahli surga, menjadi ahli surga Baru tersadar Kalau dia itu bakal meninggal dunia Dipikir hidup di dunia itu sudah hidup itu seperti itu bisa melihat Nabi seterusnya nggak mati-mati. Jadi di saat diberi kabar mau masuk surga baru sadar kalau beliau itu bakal mati menangis. Susah, gelisah sampai sakit. Hingga ditandangi oleh Rasulullah SAW. Ditanya ya Toba, kenapa engkau sakit seperti ini? Bukankah engkau sudah mendengar kalau engkau ada akan menjadi ahli surga? Sayyidina Thawban menjawab, Ya Rasulullah, aku dengar berita itu. Dan selagi yang ngomong, engkau pasti itu benar. Justru karena berita itulah aku menjadi gelisah seperti ini ya Rasulullah. Aku menjadi sakit seperti ini ya Rasulullah. Kenapa? Bukankah surga tempat kenikmatan? Iya ya Rasulullah. Akan tetapi yang aku sadari kalau aku di dunia seperti ini setiap hari aku bisa melihat wajahmu ya Rasulullah. Akan tapi setelah aku sadar aku harus mati kemudian aku masuk surga aku baru sadar Apakah surgaku nanti bersamamu, bersama di surgamu sehingga aku bisa melihat wajahmu setiap saat? Yang aku khawatirkan kalau ternyata surgaku tauban ini adalah beda dari surgamu ya Rasulullah. Alangkah menyesalnya aku nanti ya Rasulullah. Sudah dapat kabar gembira masuk surga hanya mikir nggak bisa ketemu Rasulullah sampai sakit. Inilah hendaknya dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kita niatkan untuk bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus. Dan tidak mustahil tergantung hati kita dan Nabi SAW yang paling mencintai aku, yang paling banyak salawat kepadaku. Masalah ilmu belum jaminan kalau tidak diniatkan dengan ilmunya untuk sanding dengan Nabi. Makanya sambung hati, banyak niat, banyak niat untuk sanding dengan Rasulullah, sanding dengan Rasulullah, sanding dengan Rasulullah. Maka dengan begitulah niat. Mungkin orang awam sekali, tapi bisa saja dicari oleh Rasulullah SAW digandeng oleh Rasulullah mulai dari di padang syara Rasulullah mustaqim hingga di surga bersama Nabi Muhammad SAW maka diniatkan perkumpulan semacam ini apalagi di tempat yang mulia masjid yang mulia dengan para habaib para orang mulia semoga ini benar-benar mukaddimah pertemuan kita Semoga ini mukaddimah pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi SAW Alaihi Wasallam. Tapi ingat, sehebat apapun niat kita, tapi kalau akidah salah menjadi tidak akan sampai kepada Allah dan Rasul. Dan akidah yang harus kita tenangin malam ini kita sedikit mengupas akidah tidak banyak-banyak. Hanya kami kasih rambu-rambu saja. Akidah yang diridhoi oleh Allah dan ini adalah pesan daripada salafun saleh, ulama dari masa ke masa adalah akidah ahli sunnati wal jamaati yang ditandai dengan dua hal. Dikatakan likulli dinin asas wa asasul Islam, agama Islam asasnya apa? Hubbu ahli baiti Rasulillah wa hubbu ashabi Rasulillah. Ini rumus dua. Jangan dipisah. Yang pertama adalah cinta ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah cinta kepada sahabat Nabi. Ini rumus besar. Ya, tergantung kita bagaimana selama ini dengan sahabat Nabi dan bagaimana dengan ahli bait Nabi SAW. Ahli bait Nabi dimulai dari ashabul kisah, lima orang yang bersama Nabi yang ditutup dengan kain kisah yaitu Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan Hussein, Kemudian juga masuk di dalamnya ada azwaj Nabi, istri-istri Nabi. Kemudian juga daripada keturunan Nabi SAW, mulai dari Sayyidina Hasan Hussein sampai hari ini. Ini adalah ahli bait Nabi SAW ini. Kemudian sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Kemudian para sahabat-sahabat yang lainnya. Dan ini Makanya kalau bicara ahli sunnah wal jamaah ini sebetulnya sederhana. Asalkan di lidah dan di hatinya sangat dekat dengan ahli bait Nabi dan ashab sahabat Nabi, pasti dia adalah ahli sunnah wal jamaah yang benar. Selalu guru-gurunya membina bagaimana kita mencintai mereka secara benar. Sahabat Nabi sudah berlalu kisahnya, akan tapi Zuriyah apa namanya? Ahli bait Nabi sampai hari ini ada. Sahabat Nabi SAW sudah wafat. Sahabat Nabi sudah wafat. Dan yang kita pegangi adalah Jangan sampai setelah itu kita jauh dari mereka, mungkin dari mencaci para sahabat Nabi mereka yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada keturunan-keturunan Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina sampai hari ini itu juga ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pernah berpesan waktu mencium Sayyidina Husain Allahumma inni uhibbu Husaina termasuk dalam riwayat juga Sayyidina Hasan juga wa ahibbahuma wa ahibba dzurriyyatahuma dan cintailah keduanya dan cintailah kedua cucu eh, keturunan-keturunan dari keduanya. Ini juga harus kita pahami. Makna ini kecintaan kepada ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi dan kecintaan kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tadi banyak godaan, mohon maaf. Yang harus kita pahamkan godaan. Sehingga tiba-tiba kita masuk kebencian kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersesat kita. Atau mohon maaf ini, mumpung di depan habaib biar tasrih kalau salah ini nanti. Ada sebagian menjadi benci kepada habaib hanya gara-gara perilaku satu dua habaib yang nggak benar misalnya. Ya, ini kan hanya gara-gara mungkin ada habib satu yang nyeleweng ini, ini lalu dipukul rata. Oh enggak begitu, jangan. Itu ya perilakunya kita benci perilakunya. Akan tapi jangan menjadikan kita benci kadang ada kedengkian. Nanti kita akan bahas bab dengki saja sudah selesai nanti. Semuanya akan beres. Gara-gara kesalahan satu orang ya dipukul rata semuanya ini. Sampai akhir-akhir ini ada kebencian kepada Arab misalnya. Ini <laughs> Arab adalah Nabi Arabi. Nabi adalah orang Arab misalnya. Nabi orang Arab. Bahkan kalau ada terlintas kebencian di hati kita karena sesuatu yang sambung kepada Nabi, mulai paling paling rendah adalah fasik dan bisa masuk ke kekafiran. Apapun misalnya, termasuk bajunya Nabi. Kalau anda tidak bisa pakai baju seperti baju Nabi, tidak perlu mencaci, akan tapi pakai baju apa saja yang menutup aurat. Akan tapi jangan sampai kita itu mempunyai ketidaksukaan dengan apapun yang pernah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat semua yang sambung dengan Nabi menjadi sebaik-baiknya segala sesuatu. Cara minum, cara makan, cara berpakaian. Termasuk keluarga sahabat yang paling bagus sahabatnya Nabi. Dan keluarga paling bagus keluarga Nabi. Keturunan paling bagus keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari masa ke masa. Maka muncul dari ini secara secara otomatis ini. Karena nurani mereka orang kenal Rasulullah pasti mencintai sahabatnya. Kenal Rasulullah mencintai Nabi pasti mencintai ahli baitnya. Maka ini menjadi suatu kelompok besar secara otomatis yang selama ini kita sebut dengan ahli sunnati wal jamaati. Barangkali pembahasan tadi bagi tentang identitas lima itu hanya sepintas saja kita sebutkan itu hanya untuk kalangan tertentu. Kita umumnya gambarannya semacam ini. Kemudian nanti akidah kita ahli sunnati wal jamaati ada ahli sunnah wal jamaah tapi ternyata diselewengkan mengajarkan kekerasan dan sebagainya ahli sunnah wal jamaah adalah indah akidahnya indah tidak ngajak perang dan sebagainya dan itulah hikmah yang diajarkan Nabi diambil oleh para salafuna soleh di dalam menyebarkan dakwah Islam hingga Indonesia dulu tuh agamanya apa? agama Hindu dan Buddha bagaimana dari juru-juru dakwah yang dengan pernah dengan kelembutan membawa Islam yang lembut jadi Islam lembut itu bukan Islam di Nusantara Islamnya Rasulullah nggak usah Islam Nusantara Islamnya Rasulullah itu Islam lembut jadi Nabi Muhammad datang dengan kelembutan, kemudian dibawa oleh orang-orang ulama-ulama, khususnya daripada ahli bait Nabi SAW yang datang dari Gujarat, yang beliau adalah turiyah Nabi, dan juga ada yang datang dari Hadramaut, sehingga menyebar Islam ke Indonesia ini lihat. Karena apa? Dengan kelembutan akhlak mereka. Karena itulah pendidikan dari Nabi SAW dan itu manhaj ciri khasnya ahli sunnah wal jamaati bisa masuk ke setiap kelompok golongan tanpa membuat reaksi tanpa membuat kerap keributan. Indah. Bagaimana seorang pendatang bisa menahan, bisa menjadi menantunya raja, seorang pendatang bisa masya Allah itu kelembutan akhlaknya. Itulah Islam yang diajarkan oleh salafun soleh diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak menyebarkan Islam dengan pedang. Maka ini manhaj ahli sunnati wal jamaati. Ternyata manhaj ahli sunnati wal jamaati ini adalah indah, bukan segera perilaku. Lidah juga begitu. Tidak ada cacian di dalam akidah kita. Tidak ada olok-olokan. Tidak ada agama mengolok-olok mencaci tidak. Ada sekelompok yang dikit-dikit Ada agama agama mencaci maki mengolok-olok. Kadang-kadang yang dijadikan bahan olok adalah sesuatu yang masalah khilaf. Bukan begitu ajarannya. Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i, tapi mereka saling menghargai. Akan tapi ada sekarang juga gara-gara satu amalan sesaat dibilang ini sesat, kemudian apa digalang ini syirik, kemudian digalang ini bid'ah dan seterusnya. Sehingga masjid yang seharusnya menjadi tempat bertemunya hamba-hamba yang saling mencintai akhirnya menjadi per, tempat bermusuhan sesaat ini menghantam sini sesaat situ menghantam situ bukan begitu yang diajarkan salafun soleh mereka datang dengan keindahan kemudian lihat Ditandai dengan kelembutan secara umum. Yang pertama tadi cinta sabun Nabi dan cinta ahli bait Nabi. Kemudian setelah itu lembut, indah. Dan itu Islam dibawa oleh Wali Songo. Yang mereka adalah banyak dari duriah Nabi SAW. Kemudian sampai sampai hari ini lihat Indonesia semuanya. Dan seharusnya kita itu melek sejarah itu. Siapa yang membawa Islam itu? Sampai masuk pelosok-pelosok orang yang bermacam-macam modelnya ternyata bisa terpesona dengan Islam lalu masuk Islam sehingga menjadi mayoritas di Indonesia ini adalah jerih payahnya orang-orang yang lembut dan indah di dalam berdakwah dan mereka adalah orang menyanjung sahabat Nabi dan menyanjung ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di kampung-kampung dari dulu kita sudah pernah menghafal pujian-pujian yang sangat sederhana misalnya Abu Bakar sahabat Nabi Umar Uthman Sayyidina Ali ini adalah manhaj Siti Fatimah Zahra kemudian cerita Saidina Hasan dan Hussein semuanya kita pernah dengar di masa kecil itu adalah menunjukkan bahasanya akidah kita itu ada akidah ahli sunnati wal jamaati dengan dua pilar yaitu mencintai ahli bait Nabi dan mencintai sahabat Nabi SAW kemudian dakwah dengan kelembutan kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah ciri yang selanjutnya adalah misalnya biasa dengan Ash'ari kita ahli sunnah wal jamaah Ash'ariyah mohon dihafal semuanya oleh oleh semua bahasanya kita itu tidak cukup mengatakan ahli sunnati wal jamaati akan tapi harus dilanjutkan dengan ahli sunnati wal jamaati asy'ariyah asy'ari atau asy'ariyah jamaknya asy'ariyah maksudnya apa kita itu mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang beliau itu hidup pada masa fitnah besar sehingga dipangkas itu benalu-benalu akidah akidah-akidah yang sesat itu dipangkas oleh Abu Hasan Asy'ari sehingga Waktu itu Islam yang bercampur dengan ini itu dibersihkan lagi oleh Imam Abu Hasan Syari sehingga kembali kepada akidah Salafuna soleh itulah akidah Asy'ariyah. Jadi akidahnya Abul Hasan al Ashari itu sama dengan akidahnya para sahabat Nabi SAW. Akan tapi setelah zaman para sahabat Nabi, kemudian setelah zamannya Imam Ali bin Abi Thalib, setelah zamannya Imam Hasan, Imam Hussein, kemudian dan seterusnya, itu akan terjadi fitnah. Itu terjadi fitnah yang sangat besar, permusuhan dan musuh-musuh Allah dari luar Islam menyusupkan pemikiran-pemikiran dan akidah-akidah dan setelah itu apa? perlu untuk dibersihkan dan termasuk imam besar yang membersihkan akidah itu adalah Imam Abdul Hasan al Ashari dan ada lagi Abu Mansur al Maturidi dan juga ada lagi satu Abu Ja'far at Tahawi ini adalah orang-orang besar dan setelah itu ulama-ulama setelahnya mengikuti ini dan ulama dulu itu enak tawadu Gak usah capek-capek. Kalau sudah ada orang mencetuskan, ya sudah. Dan itu kebenaran diikuti. Gak usah mengaku saya mendatangkan hal yang baru seperti orang akhir zaman ini. Seolah-olah mengaku mujtahid, seolah mengaku ini. Bikin heboh saja. Tapi lihat, saya mengikuti Abu Hasan Syari. Padahal orang besar seperti Imam Ghazali rahimahullah. Siapa Imam Ghazali? Dari falsafahnya beliau jago falsafah. Yang memangkas falsafah-falsafah kafir adalah Imam Ghazali rahmatullah. Kecerdasannya semua orang tahu. Akan tapi beliau dengan ketawa doanya mengatakan saya adalah ikut Imam Syafi'i dan saya adalah ikut Imam Abdul Hasan Al Ashari. tahu karena apa? Kebenaran sudah tidak usah macam-macam. Kalau sudah benar itu tinggal diikuti. Baik, ini adalah manhaj kita di dalam akidah ashari. Dan manhaj Ash'ari ahli sunnah wal jamaah Kalau orang hanya mengatakan ahli sunnah wal jamaah saja Mohon jika tidak ditambah dengan Ash'ari atau maturidi Ini biasanya mencurigakan itu Tidak tahu dari sama mana manhajnya Khawatir nanti ada ahli sunnah wal jamaah yang palsu Yang tidak serius Hanya pakai nama-nama saja Ternyata pada hakikatnya tidak Ya, manhajnya ahli sunnah wal jamaah asyariyah. Kenapa harus asyari atau maturidi? Maturidi karena waktu itu zaman adanya fitnah muqtazilah ada Qadariyah, Jabariyah itu adalah telah dibersihkan oleh Imam Abu Hasan Ashari sehingga diikuti oleh ulama-ulama setelahnya dan ditandai ini orang awam seperti kita ini biar mudah barangkali kita ingin mengajar juga ke orang awam ditandai dengan biasanya menghafal sifat 20 nah, kalau sudah sifat 10 mau, di, mau dihilangkan dari sebuah sekolah hati-hati biasanya situ ada pencemaran akidah Sifat 20 adalah dengan sifat sifat wajib Allah itu banyak. Sebanyak kemuliaan yang pantas dinisbatkan pada Allah itu sifat Allah. Enggak ada batasnya sifat Allah. Akan tapi sifat 20 dibahas oleh para ulama, khususnya ulama Asyairah, karena di dalam sifat 20 itu terjadi perdebatan yang banyak sehingga perlu dijelaskan secara khusus sehingga menjadi akidah sifat 20. Yang selama ini kita hafal, barangkali yang sudah lupa, atau sudah mulai disuruh ninggalkan oleh sebagian orang perlu kita menghafal sebentar saja Allah wujud kita Alhamdulillah masih selamat mukhalafatu lil hawatis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah إرادة ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayat samian basiran mutta Alhamdulillah selamat insyaallah Nah ini sifat itu wajib kita yakini dari 20 ini. Yang mengingkari sifat 20 jelas keluar dari iman. Allah wujud harus ada. Yang mengatakan Allah tidak ada kafir. Allah dahulu. Kalau mengatakan Allah tidak dahulu berarti Allah ada yang menciptakan kafir. Mukhalafatul hadis Allah tidak serupa dengan apapun yang kita saksikan yang kita dengar dari makhluk-makhluk Allah. Allah mukhalafatul hadis Allah laisa kamitsyi. Kalau mengatakan Allah serupa dengan makhluknya kafir. Terus wahdaniyah. Allah Maha Tunggal yang mengatakan Allah berbilang kafir dan seterusnya. Siapa yang berani mengingkari sifat 20 ini? Ada sekarang upaya untuk menghilangkan sifat 20 dari sekolah-sekolah. Katanya ini adalah bid'ah dan sebagainya. Bid'ah dari sisi apa? Lihat maknanya. Siapa yang berani mengingkari ini semuanya? Mengingkari dari sifat 20. Misalnya kidam. Dari mana ada sifat kidam? Ada dalam dialog mantek. Kita tidak usah bicara tentang mantek. Kita tuh maknanya dahulu diambil makna kalau kenapa tidak pakai awal? Awal. Kenapa para ulama kita ini tidak pakai istilah al awal, awal, awal, wal akhir di dalam Al-Qur'an ada awal, awal. Kenapa kok pakai kita? Kita tidak ngerti maksud mereka. Maksud mereka karena apa? Masalah dahulunya Allah ini dibahas oleh kaum falsafah dengan istilah kidam. Biar langsung orang falsafah itu ngerti karena orang falsafah itu, ahli falsafah itu mengatakan alam itu kita, alam itu dahulu. Jadi mengambil makna ini biar enggak Ada pun maksudnya adalah al-awwal. Jadi bagaimana mereka kaum falsafah itu dihancurkan oleh para filosof-filosof muslim itu dengan istilah-istilah mereka agar mereka cepat sadar dan faham Dan ada maksud. Bukan ingin merubah Al-Quran, oh, bukan. Kita tidak mengerti sejarahnya bagaimana Abu Hasan Al-Ash'ari Beliau berdialog dengan orang-orang Mu'tazilah, dengan orang-orang fa'il ahli falsafah. Imam Ghazali berdialog dengan ahli falsafah yang kafir. Menggunakan istilah mereka, kemudian ditetapkan karena apa? Orang tersesat di dalam pengakuannya bahwasanya Tuhan Maha Dahulu itu adalah bab masalah kitabul alam. Alam itu dianggap dahulu. Alam itu dianggap dahulu. Padahal yang kitab itu yang dahulu hanya Allah. Ini mohon maaf ini agak berat sedikit. Ini sudahlah pokoknya yang mengingkari ini adalah keluar dari iman dan seterusnya Allah Maha Kuasa dan seterusnya dan seterusnya sampai akhir. Baik ini ciri yang sederhana bahasanya kita harus kembali kepada ahli sunnah wal dengan ciri-ciri semacam ini. Maka dari itu kalau ada di sekolah-sekolah sudah mulai menyingkirkan siwa 20 hati-hati. Ini mesti ada pencemaran akidah. Biasanya dikritik masalah istilah mukhalafatul hawadisi. Kenapa kok tidak pakai laisa kamitsli Ada dialog mantek yang panjang di situ. Para ulama membuat begitu bukan karena tidak ngerti Imam Abu Hasan Asy'ari atau ulama Asy'ari tentang ayat laisa syekh. Mereka setelah menyebutkan mukhalafah hadis, kemudian dalilnya adalah laisa gamil syekh dan seterusnya. Cuman ada sebagian orang itu tujuannya adalah bukan mencari kebenaran, hanya ingin menyalahkan orang. Pengen jauh dari akidah yang diridhoi oleh Allah, akidah ahli sunnah wal jamaati al ashariyati. Baik, kemudian setelah itu ini adalah ciri-ciri sederhana yang barangkali mungkin tidak usah panjang-panjang dengan harapan ada ketemu lagi. Kemudian nanti ada barangkali ringkas saja, tadi pagi sudah kami sampaikan dan itu ada syarat panjang identitas yang lima. Ini perlu dihafal ringkas. Sebenarnya kami ingin menghadirkan nanti bagaimana kita untuk menjaga akidah ini dengan kita menjaga menjaga hati kita terlebih dahulu. Baik, identitas yang lima mohon dihafal. Orang benar, orang selamat itu identitas lima harus punya. Kalau enggak, enggak benar dibagi kita bahas dengan para asatid tidak apa-apa diulang para asatid yang pertama seorang itu harus muslim dan harus punya keyakinan kalau orang di luar Islam itu pasti kafir tapi ingat bukan serta merta kalau kita ngomong kafir itu orang Kristen harus kita perangi oh tidak orang Kristen yang ada di kiri kanan kita tidak usah khawatir memang menurut agama Islam orang Kristen adalah kafir tapi kalau dia lapar kita wajib ngasih makan. Sebetulnya ini adalah sama. Orang Kristen menganggap agama kita keluar tidak benar. Sebenarnya sudah sama, nggak usah ragu. Sekarang ada sekelompok mengatakan, ya semua agama itu sama mengajarkan kebaikan. Ya, Islam Islam ngaju, Islam ngantuk itu. Hati-hati ini. Lah kok orang Kristen saja mengatakan bahwasanya agama yang paling benar adalah agama Kristen. Yang harus kita pahami di dalam kita hidup bersama agar kita akan hidup dengan agama-agama lain. Islam mengajarkan hidup baik dengan agama lain. Bahkan lihat, kalau istilah toleransi, ini sedikit mencermati istilah. Kalau kita bicara toleransi, dalam Islam tidak ada istilah toleransi. Toleransi itu sebetulnya rendah. Misalnya, hei kamu orang Kristen, sebetulnya kamu hidup dengan kami itu yang nggak boleh. Cuman karena satu hal jadi boleh. Itu kan nggak enak toleransi. Tapi Islam tidak seperti itu. Wahai orang Islam, jika engkau punya tetangga yang Nasrani, kalau dia lapar wajib kau, kau kasih makan, bukan toleransi lagi. Dia sakit wajib kau obati. Kalau dia lapar wajib di atas toleransi. Tapi kewajiban kita menjaga mereka. Kalau dia punya harta diganggu oleh orang Islam sekalipun, kita bela orang Nasrani. Kenapa? Dia punya hak hidup dengan kita. Maka orang Kristen kalau dengar ceramah begini tidak usah takut. Ternyata orang Kristen berhak hidup dengan kita. Dan kita tetap mengatakan kafir, tapi bukan berarti harus kita perangi. Sekarang di kampus-kampus sudah mulai dirusak. Dianya ngaku ahli sunnah wal jamaati. Bahkan ngaku tasawuf juga. Nah ini, aku sufi, tapi ternyata apa? Mengatakan semua agama itu sama. Nah, ini kan bermasalah ini. Makanya orang Islam. Selain tidak Islam adalah kafir. Tapi dengan kita mengatakan kafir, bukan berarti setelah itu kita kulit ngajak perang dengan mereka. Tidak, kecuali ada orang berbuat jahat kepada kita, ada bab soil dalam fikih. Kalau ada memukul kita, kita boleh membela diri dan seterusnya. Ini adalah ajaran kita. Baik, ini yang pertama adalah Islam. Kalau orang Islam saja nggak cukup. Kalau mengaku dirinya Islam tidak cukup karena apa? Ya banyak Islam yang disusupkan tadi. Sebab musuh Allah itu kalau pengen memerangi Islam pakai baju lawan Islam walahan dari masa ke masa. Tapi ternyata mereka menyusupkan orang-orang seperti Abdullah ibn Ubay ibn Salul, orang munafik yang masuk ke dalam kaum muslimin. Jadi ada disusupkan. Jadi orang munafik itu adalah batinnya kafir, jasadnya muslim. Jadi mereka kadang menyusupkan ke Islam atas nama Islam ternyata dia adalah musuh Islam. Dan yang paling menyusahkan adalah orang munafik. Mohon maaf ini, orang-orang munafik ini muncul dengan istilah orang-orang liberal. Kita harus tegas masalah ini karena apa? Dan akan tapi mereka banyak dari saudara-saudara kita kita pun jangan juga selain langsung bulat dengan mereka tidak. Kita ajak bicara baik-baik. Kita kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Itu yang mengatakan Islam itu adalah semua agamanya sama. Sampai kurang ajarnya dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berani mengatakan Nabi salah dan seterusnya. Nanti bermasalah. Ini baik Islam. Ternyata gak cukup orang itu mengatakan dirinya Islam. Dia harus bisa melanjutkan kalau ternyata guyanannya bapak-bapak yang mulia, kalau ternyata putri anda mau dipinang orang, dia harus muslim. Setelah ditanya muslim apa, kalau dia ngomong yang penting Islam batal gak jadi tunangan. Harus ada lanjutannya Islam apa? Harus berani ngomong Islam ahli sunnati wal jamaati tadi. Islam ahli sunnah wal jamaah. Sebab selain ahli sunnah wal jamaah, dia itu ada kesesatan dan kesesatan di luar ahli sunnah wal jamaah bermartabat martabat. Ada sampai derajat kafir, ada sampai derajat fasik, macam-macam ahli sunnah wal jamaati dengan kaidah ahli sunnah yang jelas tadi. Baik, setelah dia mengatakan ahli sunnah wal jamaah, kita harus menghafal identitas lima ini. Dia harus berani mengatakan bahasanya dirinya adalah Ash'ariyah atau Maturidiyah nggak cukup makanya kalau dengar stasiun radio kalau dia hanya mengembar ngebarkan ahli sunnah wal jamaah ya kurang awas hati-hati jangan-jangan ahli sunnah wal jamaah yang anti asyairah asyairah berarti ahli sunnah wal jamaah palsu harus berani mengatakan aku adalah ahli sunnah wal jamaah asyari asyari ikut asyariah abul Hasan al asyari dan semua barangkali para kami himbo karena apa sekarang karena munculnya ada orang yang mengatasnamakan Islam maka kita harus berani mengatakan Islam dengan lanjutan tadi. Nggak cukup kita makan ah, saya Muslim saja. Dalam sebuah perkenalan, aku Muslim, ahli sunnati wal jamaati dan tidak usah ragu. Dan kita kalau bertemu dengan orang yang ciranya bakal berbeda dengan kita, kita langsung nggak usah ragu dengan karena kita bangga dengan Islam dengan ahli sunnah wal jamaah dengan Ash'ari. Makanya kalau kita lagi ngobrol, saya adalah seorang muslim, ahli sunnah wal jamaah, Ash'ari, Sufi nanti kalian Gak usah ragu mengatakan begitu. Jadi Ash'ari ikut Abu Hasan al-Ash'ari. Makanya kalau dengar radio yang masyur kayak apapun atau televisi, kalau ternyata dia mengatakan ahli sunnah wal jamaah, tapi kalau menjadi ashariyah atau ashairah, dimatikan langsung stop. Karena apa? Dia telah diracuni. Karena itu adalah ahli sunnah wal jamaah pal palsu. Sebab dari masa ke masa, itu adalah ahli sunnah wal jamaah ashariyah yang menguasai dunia karangan-karangan kitab yang mulai dari Am sampai dari Amirul Mukminin Amirul Mukminin Nabil Hadis Imam Ibnu Hajar Al Asqalani semua orang bahkan yang berbeda akidahnya pun mengambil ilmunya beliau adalah Ash'ari Imam Nawawi yang bukunya dibaca oleh semua orang bahkan yang akidahnya beda dengan kita juga mengambil bukunya Imam Nawawi membaca akarnya Riyadhus Salihinnya dan seterusnya mereka adalah imam-imam besar dari masa ke masa Ulama-ulama besar dari masa ke masa adalah Ash'ari. Kalau kita lihat, hampir kita kalau tunjuk ulama, adalah kalau Ash'ari adalah Maturidi. Kalau ada Ash'ari, Maturidi, Ash'ari, Maturidi. Coba sebutkan ulama besar dunia. Kalau ada Ash'ari, Maturidi. Ash'ari, Maturidi. Baik. Berarti harus kalau kita mendengar radio, harus televisi, harus berani kita maka harus tanya ini ashari atau bukan? Kalau dia mengatakan ashari itu enggak benar, oh ya stop stop, Nanti kan besok saya tidak boleh dengar lagi. Ini kenapa? Kita menjaga keindahan. Sebab selain daripada Asy'ari nanti, coba cirinya. Ngajak perang, Islam kok ngajak bulat? Islam itu indah. Diajar oleh sahabat, oleh Nabi Muhammad. Diambil dari Ali bin Nabi dan sahabat Nabi. Kelembutan dan keindahan. Asy'ari setelah Asy'ari adalah Sufi. Sufi adalah manhaj ahli tasawuf. Sufi itu adalah ilmu membersihkan hati. Tapi ingat hati-hati, banyak tasawuf sekarang dimusuhi karena juga perilakunya sebagian orang yang mengaku dirinya sufi, sufi palsu. Ya, sufi palsu. Hanya pengen dianggap wali tapi perilakunya bukan perilaku wali. Ini kan ngaco. Akhlaknya tidak, hanya dipakai apa gitu sudah kayak wali-walian itu, wali palsu, melanggar syariat Nabi SAW. Makanya Imam Haddad rahimahullah taala juga mengawanti-wanti agar memilih saat membaca kitab. Ada sebagian kitab yang tidak boleh dibaca oleh Imam Haddad misalnya karangannya El Jili ada satu kitab kitab tasawuf, tapi ternyata para imam-imam kita melarang. Sebab apa? Kadang susah difahami oleh orang biasa, sehingga kadang orang yang salah memahami menjadi sesat. Dan kesesatan ini kadang menjadi kelompok besar, sehingga ada kelompok ahli tasawuf yang sesat. Tapi kita tasawuf yang jelas, syar'i. Tasawuf Imam Haddad rahimahullah. Baca. Imam Haddad dengan sisilah kutubnya itu Masya Allah. Mengajari bagaimana tasawuf yang benar. Ilmu lahir, ilmu batin diperhatikan. Yang kedua adalah Menulis buku dalam keadaan buta beliau. Bukan ngarang. Jadi ilmunya adalah Masya Allah. Jadi dia baca karena Imam Haddad. Atau tasawufnya Imam Kusyairi. Tasawufnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tasawuf syariah. Bukan tasawuf melantur semalam hanya cerita tentang makom, makomat. Tentang sampai kepada Allah. Tentang macam-macam. Nggak tahajudan ternyata. Eh, eh, bukan itu. Tapi ingat tasawuf yang sesungguhnya. Ini adalah yang manhaj. Yang diambil para guru-guru mulia adalah manhaj ya. Manhaj yang jelas bukan tasawuf yang aneh-aneh. Makanya dalam bertorekoh pun hati-hati. Torekoh bener, apakah torekoh alawiyah, naksyabandiyah, qadiriyah, tijaniyah, itu bener. Cuma di situ ada penyelewengan-penyelewengannya. Kadang jadi murid saja tidak pantas, apalagi jadi guru torekoh. Ini problem juga di situ. Itu yang merusak, yang mencoreng wajah tasawuf. Seperti yang merusak Islam itu juga sebagian orang yang mengaku dirinya Islam. Memang merusak tasawuf, padahal tasawuf itu alat ibu bersihkan hati. Lihat bagaimana lihat buku-bukunya Imam Haddad, Imam Kusyairi. Ilmu membersihkan hati. Baik kepada Allah nggak cukup, baik kepada manusia. Jangan prasangka buruk, jangan menggunjing, jangan dendam, jangan dengki. Itu tasawuf. Siapa yang mengingkari tasawuf itu? Nah sekarang ada gerakan anti tasawuf, hati-hati. Loh, maksudnya yang diperangi tasawufnya. Kalau tasawuf yang nyeleweng tadi, kita pun memerangi. Tapi harus yang kita perangi tasawuf nyeleweng, jangan tasawuf dok. Kalau memerangi tasawuf, pohon tasawuf itu adalah benar hak. Tasawuf seperti pohon besar, itu benar, ada benalunya. Yang dimakas benalunya, jangan pohon tasawufnya. Maka kami tetap menghimbau untuk menggunakan istilah tasawuf. Istilah sufi, tasawuf tetap kita pakai. Ada sebagian merubah dengan istilah tathirul qulub, tazkiyatun nufus, bukan dilarang dengan istilah itu. Akan tapi kenapa pakai istilah tasawuf? Karena imam-imam besar kita, dari imam besar, imam hadad, imam ini dan seterusnya Imam Ghazali pakai istilah tasawuf dari masa ke masa agar orang itu biasa akrab kembali dengan istilah tasawuf. Kalau ada penyelewengan dalam dunia tasawuf, ya penyelewengan itulah yang harus kita pangkas, bukan tasawufnya. Sufi. Yang keempat adalah tasawuf, yang kelima adalah bermadhab. Bermadhab itu adalah tawadhu. Bermadhab itu sederhananya ngikut ulama lah kalau bapak-bapak tiba-tiba mau sholat saja langsung suruh ngambil kitab Al-Quran sama kita Bukhari Muslim, kayaknya sampai dikubur belum bisa sholat. Ya. Makanya paling enak gimana saya ingin belajar sholat kiai atau habib, bib ingin belajar sholat bib, ya sudah kamu ngambil air wudhu, caranya gini niatnya, saya niat wudhu, masuk muka satu, dua, tiga, tangan dan sebagainya, selesai. Kemudian sholat, dia tidak kerja madhab, Al-Amila madhab Nawawi, madhabnya adalah yang ngajari. Lah ngajari nanti yang tadi ngajari dari mana kiainya? Dari madhab Imam Syafi'i. Maka kita adalah ikut madhab Syafi'i. Atau madhab Malik. Atau madhab Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Bermadhab, bermadhab itu menunjukkan ketawaduan. Taklid, taklid bukan mitah. taklid itu maknanya ngikut para ulama. Kalau orang semuanya suruh ijtihad, kayaknya bakal nggak sholat semuanya. Mau ada baca Quran saja belum bisa, suruh ijtihad. Dan taklid itu dari masa ke masa, nggak ada yang ingkar tentang taklid. Imam Nawawi yang makomnya seperti itu, alimnya seperti itu, beliau tidak berani mengatakan dirinya adalah mujtahid. Tidak berani mengatakan dirinya mujtahid. Imam Suyuti yang mempunyai segala ilmu lahir ilmu batin misalnya ibaratnya. Ilmu tasawufnya dahsyat sampai ilmu matematikanya hebat. Ilmunya waktu beliau ingin mengatakan dirinya sebagai seorang mujtahid ternyata dikeroyok oleh orang, akhirnya beliau harus kembali kepada posisi semula mengikut Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan ada ulama-ulama besar pada zaman-zaman berikutnya, ulama besar akan tapi ketawaduan mereka tetap bermadhab. Dan bermadhab adalah hak, bukan sebuah kesalahan. Maka nanti di majalah-majalah di televisi-televisi kalau sudah ada orang mulai berani memerangi bermadhab itu artinya menjauh, menjauhkan umat dari ulama jangan deket-deket jangan diputar lagi televisi itu karena membahayakan anda anda menjadi susah nanti cari ilmu sementara kalau bermadhab itu ulama dengan hujahnya cuman kita membaca kitab fikih nggak pakai hujah karena sudah sudah disiapkan ini bab furudul wudu sitatun selesai jangan sampai coba furudul wudu sitatun fardunya wudu ada enam Insya Allah yang hafal dalilnya cuma berapa orang dong tapi ulama ngajari begitu, gak usah pakai dalil. Sebab kalau orang awam suka ngapali dalilnya, kayaknya gak jadi sholat. Ya jaladina namun idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum. Nah, Kenapa Ustaz? Ya enggak sholat-sholat nanti. Cuman dalil-dalilnya juga ada, ulama punya. Cuman yang penting segera mengamalkan ilmu. Gak pakai dalil. Bukan karena tidak punya dalil. Dalilnya disimpan, dalilnya hanya untuk para ulama. Orang awam yang penting bisa melakukannya selesai. Mau puasa Muharram saja langsung cari dalilnya, bisa nggak puasa? Aduh nggak ketemu dalilnya, nggak jadi puasa. Jadi kemudahan ikut para ulama itu artinya ikut imam. Ialah ulama dari guru, dari guru, dari guru sampai imam mujtahid. Baik. Kemudian bermantap gitu ya, insya Allah. Lima ini identitas seringat. Kami akan masuk bab selanjutnya. Dan ini, jadi ingat ahli sunnah di wal jamaah. Orang tidak cukup dirinya muslim, harus ahli sunnah wal jamaah harus Ash'ari atau Maturidiyah, kemudian Sufiyah, bermadhab itu ringan yang tadi bagi kita bahas masalah ini. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita menyikapi perbedaan? Sekarang kan banyak masjid dimasuki orang-orang yang keluar daripada lima poin ini. Maka ketahilah, yang perlu kita tata sekarang hati kita dulu. Jangan menanam kebencian kepada siapapun. Apalagi kalau kesalahan orang karena akhlaknya. Apalagi kesalahan urusan akidah. Kita harus pandang mereka dengan pandangan kasih sayang dan cinta. Tidak boleh kita berubah memandang mereka dengan kebencian. Syahna nanti, permusuhan, permusuhan karena bencinya hati. Kalau kita membenci seseorang adalah bencilah pekerjaannya. Kalau benci ke benci kekafirannya atau benci kefasikannya. Termasuk nanti kita ceritakan kalau mungkin ada duriah Nabi SAW cucunya Nabi melakukan kesalahan, awas hati-hati jangan membenci dannya. Karena dannya sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, agar tapi benci pekerjaannya, kalau ternyata dia kembali ke jalan yang benar, akan kita peluk lebih dari yang lainnya. Begitu juga saudara kita yang aslinya tetangga kita, kemarin sholat dengan kita, ibadah kayak dengan kita. Nah kok tiba-tiba, eh hanya keluar kota sebentar saja kok balik, kok berbeda, ini bagaimana? Jangan kita langsung mencaci maki mengolok dan akan tapi kita dekati yang baik. Karena mereka orang awam. Kita antarkan ke kiai dan ustaz para habaib untuk menjelaskan pelan-pelan. Pokoknya jangan kita biasa dengan istilah kebencian. Paling tidak kita doakan. Tegas nanti ada waktunya, tapi mulai dari ini dulu. Mulai dari ini dulu indah. Maka dari itu lihat, mereka ada akidah yang salah satu nganakkan kebencian. Benci dengan ini, mulai dari benci sahabat nanti benci ada benci Eh benci orang pakai jubah benci macam-macam sampai benci amalan-amalan orang orang-orangnya bukan amalannya dok jadi kalau sudah orang maulidan atau apa langsung dibenci ini benci dan jadi bermasalah iya. akan tapi kita bilang kita hendaknya lapang hati bersihkan hati dari kebencian kepada siapapun kalau iya. isya mungkin ada dulu karena masjid kalau sudah ada hendaknya dikumandangkan iya. di waktunya adapun masalah sholat bisa ditakhir karena urusan agama kalau takhir akhirkan urusan dunia itu adalah makruh. Takhir akhirkan urusan agama boleh adzan, ada tidak? Adzan dulu baru nanti dilanjutkan. Rasulullah tidak tahu di bulan tadi Habib Jamal mengatakan mau ditunda. <laughs> yang penting gimana insya Allah Adzan dulu yang penting adzan karena adzan masjid ini ditunggu oleh orang di kiri kanan kita. Ada yang mau musafir, foto adzan. Muadzin. Masalah sholat bisa ditunda nanti. Dan pengajiannya nggak lama-lama. Habib Jamal minta panjang cukup satu setengah jam, nggak lebih dari satu setengah jam. <laughs> insya Allah satu setengah jam. Nanti ketemu lagi. Untuk nanti. Mm-hmm. sekitar 25 menit untuk yang lagi kepreset. Kalau kita melihat saudara kita keserempet mobil, kita tolong. Bukan untuk kita mencaci maki, bukan untuk kita olok. Ada tiga hal langkah-langkah kita di saat kita melihat orang-orang yang berbeda akidah dengan kita. Yang pertama, jangan lupa setiap saat mendoakan mereka. Hari ini pernah kita lakukan tidak? Kita sering emosinya. Ah, Tapi mana doa di tengah malam? Kalau kita tahu malam ini Tadi malam Imam Husin rahimahullah ta'ala Di saat melihat orang yang bakal memerangi Beliau berdoakan ya Allah Didoakan semoga ada bimbingan Bahkan lebih senang kalau mereka berobat Bukan Berdoa tawajud Jadi mau berjuang itu berdoa dulu Ya, kita memohon Ya Allah saudaraku itu sesat ya Allah Berikan bimbingan jadi sekarang jujur kita ini yang merasa akidahnya benar itu di saat menyikapi akidahnya beda itu pernah doain mereka atau tidak? Ini jujur kita. Kalau tidak jangan-jangan kita hanya bohong kita ini, hanya pura-pura senang dengan ramainya dok ribut sana ribut sini Allah sana Allah sini kita sama dengan akidahnya sesat jadi jangan lupa ini pekerjaannya para salafun dan soleh mendoakan orang yang sesat sekalipun yang memusuhi sekalipun didoakan semoga kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Kalau perlu disebut namanya satu persatu, kalau itu adalah kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, sebut ya Allah kembalikan pertama. Doakan mereka, jangan lupa kalau kita menemukan. Karena sekarang media-media, masya Allah, orang yang akidahnya sesat punya macam-macam media. Kadang-kadang ternyata paman kita, bibi kita berbeda dengan kita. Jangan buru-buru kita melompat ke langkah yang ketiga, yaitu mengingatkan dengan lidah. Itu langkah terakhir, itu langkah ketiga. Yang pertama adalah bagaimana kita biasa mendoakan mereka. Kita ngadu kepada siapa? Ngadu yang menciptakan mereka. Ngadu kepada dan yang memberi hidayah. Baik, setelah kita banyak mendoakan mereka seperti majelis ya Allah semoga. Kita doakan terus, kita doakan. Yang kedua adalah kita tata hati kita. Jangan sampai kita itu melihat yang demikian itu lalu benci kepada datnya. Kalau sudah benci itu masya Allah gak enak hidup kita. Tapi kita membenci kesesatannya, menjanjikan kalau dia sampai derajat kufur kekafirannya. Sehingga tetap di dalam hati kita ada cinta. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Mereka adalah asli saudara kita. Hanya kesesat. Maka harus ada cinta di hati kita. Jangan sampai kita menyeru kepada kebenaran, nasihati orang bukan dasar cinta. Pasti salah kalau bukan dasar cinta. Pengen pamer ilmu, pengen disebut sebagai pahlawan, maka itu neraka pertama kali dinyalakan untuk orang-orang semacam ini. Dan kita ingin mengingatkan mereka marhalah yang ketiga itu yang adalah menata hati kita. Mungkin agar kita perpanjang masalah menata hati ini. Jangan sampai kita memandang orang dengan benci, apalagi dendam. Jenji dendam misalnya apa? Mungkin kita adalah sebagai seorang ustadz pernah dicaci oleh seorang ustadz juga. Dendam, nah, saya benar ya. Tidak perlu mendendam. Akan tapi kita perlu menata hati kita sehingga di saat kita mengingatkan dia bukan bela hawa nafsu kita Imam Ali bin Abi Thalib waktu duel dengan Amr bin Wud bagaimana Imam Ali waktu itu dengan musuh beliau sudah mau dibunuh mau membunuh ini sudah dipotong tangannya tinggal memenggal lehernya rupanya orang yang mau dipenggal lehernya itu meludahi wajahnya Imam Ali bin Abi Thalib karena meludahi wajahnya Imam Ali Imam Ali kan marah karena marah Imam Ali menahan. Tidak. Dibatalkan. Lalu orang dia ya, sampai yang mau dibunuh itu ngomong, kenapa tidak kau bunuh? Jangan kau permalukan aku dengan memotong tanganku. Cepat pangkal leherku. Aku malu kalau dengan begini. Imam Ali tidak mau bunuh. Lalu sahabat Imam Ali berkata ya, kenapa tidak kau bunuh musuhmu Siapa berdamai? Dia meludahi aku tadi. Terus waktu dia meludahi aku, aku marah. Aku tidak ingin membunuh dia karena membela diriku. Setelah Imam Ali rendah begitu, baru setelah itu dipenggal lehernya. Jadi penata hati itu penting. Jangan sampai kita memerangi itu hanya bela hawa hawa nafsu. Ini ternyata ini ini makna. Jadi kita pengen menegakkan kebenaran, tapi bukan bela hawa nafsu. Bukan pengen nanti besok kelihatan di koran, bukan juga. Atau bikin bilang, oh paling berani, bukan juga. Ini menjadi masalah semuanya. Tapi tata hati, kita karena ingin membawa dia kepada kebenaran. Ya, setelah tertata hati, boleh bersuara kita nanti yang ke yang ketiga. Maka ini menanamkan kecintaan, kita perpanjang sedikit, habis itu tanya jawab. tetapi kita batasi tidak lebih dari setengah jam, satu setengah jam. Lah menata hati ini Masya Allah. Orang yang tidak punya dendam, marah itu ada ada waktunya. Tapi ingat, marah juga harus ada. Sifat marah itu harus dikontrol dengan akal dan syariat. Orang tidak punya marah juga tidak baik. Orang ada marah jika dikontrol dengan akal dan syariat muncul satu sifat yang mulia namanya syaja'ah. Orang harus marah, tapi dikontrol akal dengan dengan syariat. Tapi kalau tidak dikontrol dengan akal, akal sama syariat, nanti muncul muncul satu sifat namanya tahubur ngaco, ngawur. Labrak sana, labrak sini, antem sana, antem sini. Tidak ada, tidak ada yang kena. Akhirnya malah menjadi musuh semuanya. Jadi kita ada marah, akan tapi marah itu bermacam-macam. Kalau kita urusan pribadi kita Nabi tidak pernah marah jika urusan pribadinya itu diganggu. Tapi kalau urusan Allah diganggu, tidak ada yang bisa merendahkannya. Ya harus. Ada waktunya. Mungkin kita adalah masalah kesesatan, tapi kalau yang di Allah diri kita tidak perlu marah. Tapi kalau sudah kebenaran, iya marah. Tapi tetap ada aturannya gimana caranya marah. Baik, kita perlu menata kesabaran Jangan mudah dendam, jangan mudah emosi dan sebagainya. Cucunya Nabi SAW yang bernama Imam Muhammad Al-Bakir. Imam Muhammad Al-Bakir suatu ketika Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Sayyidina Ja'far As-Sadiq waktu itu antara keduanya salah satu punya bayi. Punya bayi kecil, jadi waktu hari kelahiran setelah lahir ingin syukuran. Kemudian bayi lagi di bangku beliau. Tiba-tiba ada pembantu beliau budaknya tuh membawa kambing guling di saat membawa kambing guling ini, ternyata apa? Kesandung keseripet sama tikar itu pas kambing guling yang panas jatuh di bayi. Seketika itu bayi menjerit eh, dan tidak ada suaranya lagi meninggal. Manusia Manusiawi, mau marah yuk? Di saat mau marah, kudanya orang alim itu alim. <laughs> Jadi ngikut orang alim, ngikut haba, ikut ulama, jangan ngikut top yang denger ilmunya juga lah. Jadi beliau itu budaknya budak alim. Di saat melihat sang imam ini mulai oleh marah wajahnya merah begitu dibacakan ayat Al-Qur'an wal kadhiminal al-ghaidha ayat dibaca wasari bila maghfiratin min rabbikum sampai wal kadhiminal al-ghaidha yang mendapatkan surga tadi adalah orang yang menahan amarah orang soleh itu insaf beliau berkata aku mendengar ayat ini berulang-ulang tapi aku belum pernah mengamal mengamalkannya saat ini aku mendengar dan aku harus mengamalkannya langsung dipegang dadanya kadhiminal al-ghaidha menahan amarah tidak marah. Setelah itu apa? Dilanjutkan lagi sama budaknya tadi. Walafina aninas. Sebab kalau cuma menahan marah bisa meledak besok hari ini. Kita ditahan. Walafina aninas dilanjutkan imam yang ahli surga tadi memaafkan, memaafkan imam. Ya wahai budakku, engkau aku maafkan. Yang ketiga ditambah, Wallahu yuhibbul muhsinin Allah senang dengan orang yang berbuat berbuat baik. Dilanjutkan ayatnya, apa kata Imam Muhammad? Engkau aku merdekakan dan diberi bekal untuk hidup mandiri, masya Allah. Kita itu jangan mudah emosi. Itu kan orang zaman dulu, dibikin orang zaman sekarang nggak ada. Ada. Habib Abdul Qadir bin Ahmad as punya kisah. Dikisahkan oleh Habib Ali Al-Juhri. Ada kisahnya begini. Kita tuh menahan amarah, jangan mudah emosi lah, kita gitu aja. Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu ceritanya mampir kejamaahnya. Bagaimana didatangi seorang besar senengnya kayak apa? Kita datangi oh, marhaban disambut terima kasih. Eh. Saking senengnya diantarkan keluar. Keluar dari rumah waktu pamitan Nabi Tuhan dikiringi sampai sampai ke mobil sama tuan rumahnya ditutupkan mobil dari masih diajak ngomong Habib nanti jangan sini lagi Beb ya ayah, oh, iya iya iya sus nyenangkan Habib Abdul Qadir bin Ahmad setelah selesai ngomongnya, tuan rumahnya cukup ngomong, pamitan, assalamualaikum, assalamualaikum, berjalan. Setelah beberapa ratus meter, bilang ya sawak wahai sopir, berhentilah sebentar. Kenapa ya Habib? Tanganku kejepit pintu mobil. <laughs> Ya Habib, kenapa tidak ngomong mulai tadi? Kalau aku mengatakan ah, dan dia tahu aku kejepit, dia bakal menyesal seumur hidup. Oh, orang zaman sekarang ya. Kita itu salah sedikit aja itu kutub kayak gitu kita ini model cobalah kita sering kadang-kadang kita sering ngumbar emosi kesombongan yang kita besar-besarkan baik ini adalah contoh bagaimana menata hati itu loh sufi yang sesungguhnya kita bukan hanya ngaku-ngaku sufi solawatan la allah muter begitu bukan tapi ini hati dan juga kita dengan siapapun ya Imam Ali ya waktu dibunuh oleh orang Khawarij Waktu yang di sekitarnya marah, akan aku cincang mereka. Imam iya, Ali, jangan. Jangan kau cincang dia. Kalau ada kisah, biasa saja kisahnya. Dilarang. gak ada dendam ini. Makanya permasalahan kita ini adalah di kita di akidah yang benar pun kadang itu tidak bisa meredam emosi dendam sehingga berantakan semuanya Gak bisa menyelesaikan masalah sehingga tambah panas tambah keruh akhirnya bulat semuanya berantem baik sekarang kita tata hati kita ini coba kalau kita melihat saudara kita yang sesat, jangan dendam kepada siapa. Mungkin dia melakukan kesalahan dengan kita. Bukan urusan akidah saja. Kalau akidah paling penting, mungkin urusan dengan sesama karena hal-hal sepele. Atau bahkan mungkin hal yang berat. Intinya kalau ada orang berbuat salah kepada kita, jangan sampai ada dendam di hati kita. Dan jangan mengatakan saya tidak punya dendam, sudah jadi malaikat. Ya. Kita masih punya marah, dendam. Tapi lihat, kelebihan kita adalah di saat kita mau ada emosi, marah, ada mau dendam, kita perangi, maka itu menjadi mulia. Jangan mendoakan jelek pertama seperti itu. Kalau kita marah kepada seseorang, sak marah marahnya kayak apapun, jangan biasa kita mendoakan jelek. Kita doakan yang baik. Uh, kurang ajar orang itu ya, semoga masuk surga. sudah. Jangan doa jelek sudah lah. Ngapain doa jelek rugi? Mungkin kita saking saking kurang ajar dia mungkin ngambil duit kita, ngambil ini bohong. Mungkin kita melihat mukanya enggak bukan amarah, saja, ya Allah, semoga dia tetap masuk surga ya Allah. Surga kan banyak ya Allah, surga tingkat yang beda, pokoknya tidak melihat dia saya ya Allah. Sudah kita gitu aja. Nah, surga kan banyak itu. Ada orang tidak kok dituruti ya sampai mau mati tak tuntut. Di akhir tuntut, memang di akhirat tuh enak tuntut-tuntutan. Kita pengen lempeng cepet ya, sama Rasulullah, kilat. Dikatakan pada masyarakat yang puluhan ribu itu hanya baina duhri wal asri seperti duhur dengan asar masih mau tuntut-tuntutan. Lapang dada hari ini sudah lah. Orang berbuat salah sama kita, belajar ini, ini ilmu berat sudah. Nah, ini berat, belajar maafkan. Paling tidak kita doakan orang yang berbuat salah kepada kita. Termasuk tadi yang melanggar. Kita doain, jangan lupa ini, lapang hati. Itu nanti akan menjadi perilaku yang baik, mudah membawa orang kepada kepada kebaikan, membalikan orang yang sesat. Kalau kita hantem kita bajadi mereka. Apalagi saudara kita, kerabat kita, setiap bar mau berantem, enggak enak. Tapi dengan akhlak yang mulia, ya, bagaimana dakwahnya para Wali dulu lembut, orang itu terpengaruh dengan perilakunya sebelum terpengaruh, terkebawa sama omongannya. Nah ini kadang-kadang kita kebawa dengan macam-macam model. Ya, baik. Ini adalah hati yang perlu ditata. Caranya adalah mendoakan. Pastikan kita mendoakan orang yang pernah melakukan kesalahan dengan kita. Kalau doakan orang yang berbuat baik sama kita, enteng. Tapi orang yang pernah melakukan kesalahan dengan kita, bagaimana kita doakan? Atau orang yang berbeda dengan kita akidahnya. Kita paling sering doain anak kita, istri kita itu saja. Hah? Doakan orang yang bermasalah. Akidahnya sesat dan sebagainya doakan. Dan jujur ini mungkin yang paling jarang kita lakukan. Jujur aja sudah. Karena kita keburu marah. Setiap hari gunjing ngomong Dia tuh baru ada, habis setiap hari. Ngomongin tidak ada kemajuan kita. Hati kita tidak tambah bersih. Coba mendengar di tengah malam. Mungkin dengan itu kita yakin Allah Maha Kuasa. Rubah. Mungkin di antara yang berdoa ada orang hatinya bersih diterima oleh Allah. Beres. Baik, sekarang kita tata hati, mendoakan. Barangkali ada yang ngomong susah, mungkin kurang ajar banget sama saya, gimana saya doain ya. Mungkin ada yang ngomong begitu, duit saya diambil, dia diolok. Abah saya diolok, <laughs> dicaci. Eh, biar abah kita dicaci, doain baik apa salahnya. Biar dia tobat nanti. Kalau kita kutuk, apa gak jadi-jadi? Kita doakan dengan doa yang baik. Loh, perlunya itu bukan sekedar kita selamatkan dia. Kita pengen selamatkan diri kita, hati kita itu pengen selamat. Sebab setan itu Gak seneng ada orang masuk surga. Contoh dua kakak beradik, kakaknya ngerebut waris adiknya. Kakaknya yang ngerebut waris masuk neraka gara-gara dolim ngerebut duit atau harta adiknya masuk neraka karena dolim. Berarti adiknya kalau sabar masuk surga. Cuman setan nggak seneng ada orang masuk surga. Adiknya dibisiki sama setan. Mulai dari marah, dendam, ngedumel, hmm, dendam makanya. Gunjing setiap hari sama istrinya. Setiap abangnya naik mobil itu juga harta kita dulu. Terus gojek sama adiknya masuk neraka bareng-bareng sama iblis. Makanya orang yang akidahnya sesat itu sudah menjadi ahli neraka. Jangan sampai kita ikut. Maka kita tata hati ini. Memang hak-hak sesat-sesat, tidak boleh laku itu. Tidak boleh setengah sesat, tidak ada sesat ya sesat. Tidak boleh dirubah. Itu cuma setelah itu perilaku kita adalah dengan hati tadi itu. Pandang mereka dengan kasih sayang. Kita mencintai, mendoakan, Orang yang bermasalah dengan kita, ngambil duit kita, berbohong dengan kita, menjanji kita, mengolok kita, menggojek kita, menfitnah kita, jangan terpengaruh. Orang yang mulia mulia Nabi Muhammad SAW menemukan itu semuanya. Nabi Muhammad menemukan itu semuanya. Kejahatan dilakukan oleh orang. Tapi lihat, tidak ada dendam di hati beliau. Dan memang beliau ada Nabi. Akan tapi Nabi diutus oleh Allah sebagai contoh. Kita bisa meniru. Dan Nabi mengajarkan untuk membersihkan hati seperti apa. Ternyata tadi kita contohkan ada imam-imam besar yang ternyata bisa menata hati beliau-beliau, tidak ada denda tidak ada marah, tidak ada emosi yang salah. Baik, mendoakan orang yang telah berbuat jamaah sama kita kayak eh, susah. Kalau kita mendoakan orang yang baru ngasih hadiah enteng. Semoga ini Pak Haji rezekinya banyak enteng. Tapi orang yang baru ngambil duit kita pinjam duit nggak balik-balik ini gimana? Ya? Ditemui malah lari. Jadi gimana? Doakan. Kalau doa berat dikasih obat bius dari Rasul SAW ini. Rasulullah memberikan resep ma min abdin yad'u li akhil muslimi ala dhahril ghaibi ila waqala al malaku wa laka bimitrin Kalau tadi yang doa masih susah ini dengar Nabi yang bersabda, jika ada seseorang mendoakan orang muslim yang lain, di saat orang itu tidak ada di hadapannya, maka malaikat mengatakan kamu dapat duluan. Oh. Dan ini doa mustajab, mudah dikabul oleh Allah SWT. Melebihi daripada doa di dimanapun tempatnya, biarpun di depan multazam tapi hatinya nggak benar. Tapi mendoakan. Kalau kita pengen dikabul oleh Allah, doa kita cari orang yang paling kurang ajar sama kita. Hmm, ajar bener dia, dia duit. Nah, ya Allah, semoga rezekinya banyak ya Allah. <laughs> Sesak nafas doainya nggak apa-apa, apa-apa sesak nafas, tapi dilatih. Kalau pengen makom tinggi, sama orang-orang sesat yang kurang ajar suka ini ini ini. Kita doain dulu. Nah ini kita sudah masuk tangga ini belum, jangan masuk tangga berikutnya kalau itu belum benar. jadi kita sampaikan siang hari kalau kita ingin mengajak orang dalam kebaikan termasuk para asatid jangan lupa malam hari yang menengadahkan tangan kepada Allah memohon ya Allah semoga jamaah besok yang akan aku beri ceramah itu mendapat kebimbingan lakukan atau tidak mendoakan orang yang bakal dengar suara kita kita doakan kata apa jangan mandalkan kehebatan kita yang berhidayah adalah Allah ngadu kepada Allah tujuan kita hidayah tidak perlu mengandalkan kecerdasan kefasihan lisannya karena ketulusan itu orang-orang dulu nggak pakai mikrofon, ngomongnya cuman begitu tok. Kadang satu kalimat sudah sadar semuanya. Sekarang kalimatnya panjang satu setengah jam pun belum tentu kan begitu. Semoga dapat hidayah semuanya. Nah, gitu. kita semuanya. Nah, ini tidak ada. Orang dulu tuh tulus. Coba kalau lihat dari para habaib yang dulu-dulu para asatid itu ceramahnya gitu-gitu tau nggak pakai mikrofon gede-gede gitu. Kadang-kadang kita mau mikrofon nggak jelas aja komplain kita ini. Kalau sudah pengajian nggak jelas gimana ini, ini, ini. Karena memang kita bukan seperti beliau-beliau tuh ya Syaikhul Qadir Jailani. Alhasil nih, beliau menyampaikan ceramah dua puluh ribu orang nggak pakai mikrofon. Ceritanya beda ini. <laughs> kita ini ya harus pakai mikrofon yang 4 ribuan, puluh ribuan. Baik. Coba seperti ini Jadi jangan sampai kita melangkah berikutnya kalau langkah ini belum belum takut kita tersesat juga biasa akan mendoakan kalau kita ingin ingatkan orang esok hari saya akan datang ke rumahnya si fulan dia melakukan kesalahan saya akan ingatkan malam hari kita mengadakan tangan sholat dua hajat dua ya Allah besok saya akan ke sana berikan bimbingan dan petunjuk menunjukkan ketulusan dan itu yang menjadikan kita ini diterima oleh Allah amal kita khawatir kita itu mengingatkan orang karena kesombongan pengen dilihat lebih hebat apalagi masuk dunia debat dan sebagainya itu adalah kata Imam Ghazali dunia sesat dunia debat tapi ternyata dengan kelembutan hati itu membuka Orang mudah kembali ke jalan yang Allah ridhai. Baru setelah tadi hati ini benar, kita mendoakan. Dan ingat, kalau kita mendoakan orang lain, di saat orang tidak ada di hadapan kita, yang pertama adalah apa? Akan dikabul untuk kita duluan. Kalau kita marah sama orang langsung doain, oh, ini adalah kurang ajar. Ya Allah berikan rezeki yang banyak, kita dapat duit, dapat rezeki. Hakikat itu. Makanya kalau pengen doa dikabul cari yang begitu. Bersihkan hati. Orang-orang yang kita coba Tulis yang kurang ajar kurang ajar sama kita doain. untuk besok ditampung dengan hadiah secara langsung. Ya. Imam Muhammad telah bakir kasih hadiah. Orang kurang ajar sama saya ya Allah. Si duit hebat betul, dijamin hilang penyakit pencinya itu. Kalau kita beri hadiah sama seseorang tahadu terhagu. Baik, kemudian setelah kita mendoakan, bersih hati yang kedua. Di samping akan dikabul untuk kita, akan bersih hati kita. Dan ini yang harus kita hadirkan di dalam kita ingin melangkah Langkah yang ketiga, apakah kita ngingetkan dia langsung datang ke rumahnya atau ingin bagaimana? Ini baru setelah langkah dua langkah ini sudah kita lalui. Kalau tidak, khawatir kita terjerumus. Karena masya Allah sekarang penyusupan kita ada di mana-mana. Kita tidak ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang yang salah. Sehingga lembut indah tetap bisa berdagang bersama, tapi jualan bersama, ternyata akhlak kita cuma baik, mudah tertarik kembali kepada jalan yang Allah Allah ridhoi. Mungkin ini saja ya sebagai apa namanya upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sudahlah. Kalau sudah begitu insya Allah indah, indah. Jangan sampai kita ribut terus dengan tidak jelas. Tapi nanti pada akhirnya ada masalah yang terakhir nanti kapan misalnya kekerasan itu dilaksanakan kita belum mendesak sampai di situ karena apa? Yang pertama kedua belum pernah kita lakukan kok membicara itu lanjutan nanti. Kalau kita sudah selama ini yang pertama, kedua, baru yang ketiga, baru nanti kita akan bicara selanjutnya dimusyawarahkan bareng-bareng. Jangan sampai kita brutal, karena brutal tidak menggugah hati. Sementara keyakinan keimanan tidak bisa dipaksakan, akan tapi dengan kelembutan hati dari hati ke hati makan sampai orang kepada kebenaran ini saja insya Allah semoga Allah menjaga kita semua iman kita semua yang ada tergelincir kepleset dan mungkin ada yang hadir di tempat ini pasti itu dipilih oleh Allah itu akan menjadi orang yang selamat juga. Mungkin ada yang berbeda di sini, yang akidahnya beda dengan kita, tapi bisa datang ke tempat ini. Siapa yang memasukkan ke sini? Allah. Siapa yang menjadikan mereka dengar ini? Allah. Siapa yang nyuruh kita ngomong kayak begini juga Allah. Semoga ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah, lima pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum saja mungkin eh, tanya jawab mungkin dibatasi ya sampai jam 8 jadi hampir 2 jam baiklah seperempat jam atau 20 menit insya Allah baik Allah hadirin yang dirahmati Allah eh, uh, ini ada sesi tanya jawab saya mohon maaf nanti kalau bisa pertanyaannya disingkat saja jadi jangan jangan makan waktu ya siapa waktu yang eh, punya atas ya, ya, berapa, ya, orang uh, tiga orang ya dan kalau bisa yang bertanya itu jangan yang sudah rutin di sini kalau di sini banyak yang hadir jadi silahkan monggo uh, bagi petugas mungkin bisa bagikan ini ya. berdiri kalau yang mau bertanya ini ada pertanyaan dari dari pemirsa juga ya berdiri mas Terima kasih sempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dari eh, saya Yohan dari Mazua UNS. Eh, saya akan tanyakan yang, untuk yang pertama di, satu pertanyaan dipilih yang paling bagus. Satu, yang paling satu dan singkat ya. Misalnya kita berkunjung di suatu kampung ya. Biasanya kampung itu ad, eh, misalkan ada nasar nasar itu sholatnya jam setengah lima. Nah kita itu menginginkan sholat tepat waktu. Nah sebaiknya itu kita milih yang setengah lima itu berjamaah atau sholat sendiri jam jam tiga misalnya. Dan eh, di Indonesia itu kan beragam sekali masjid-masjid dan aliran-aliran tertentu. Ketika kita bermusafir, berjalan di suatu eh, di bermusafir, nah uh, kita sholatnya itu di masjid tertentu, misalkan masjid L LX misalnya situ. Nah itu apa sholat kita sah apa tidak? Ya kan makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung Satu saya dulu aja ya. Satu satu. satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang pertama adalah uh, sholat asar. Nah, gini, masalah sholat berjamaah. Kita tahu bahwasanya begitu pentingnya sholat berjamaah. Tapi di situ juga ada keutamaan sholat awal awal waktu. Sebisa mungkin kita melakukan sholat awal waktu berjamaah. Makanya kapan kita boleh mendahului imam rotib? Jadi kalau kita sudah ada imam rotib, kita tidak boleh mendahului imam rotib hukum yang makruh yang menghilangkan pahalanya jamaah. Jadi imam rotib itu jangan disaingi. Tidak boleh kita ada imam rotib, atau kita sholat duluan. Tidak ada jadwalnya jam begini, kalau kita mendahului makanya makruh, tidak boleh. Supaya tidak ada khilaf, ada fitnah. Baik, kecuali imam rotibnya adalah jauh sekali waktunya. Atau kita ada ultur, mau pergi mendesak, kita boleh mengadakan jamaah menurut imam rotib, akan tapi uh, di saat ada udur. Kalau nggak ada udur, makanya makruh menghilangkan pahala jamaah. Baik. Kemudian, jika di masjid itu ada imam rotik tapi jamnya mundur, ini termasuk diperkenankan kita boleh membuat jamaah sebelumnya, ha? karena tidak tepat pada waktunya, bukan di awal waktu, apalagi jam 5. Maka boleh kita buat jamaah di awal waktu untuk apa agar kita mendapatkan kotaan berjamaah. Cuman pertanyaannya ini adalah mana lebih utama kita mengambil awal waktu atau kita dengan akhir waktu dengan berjamaah? Disebutkan dalam madhab kita Imam Syafi'i khususnya dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwasanya kita itu disunahkan untuk menunggu jika kita menduga bakal adanya jamaah. Biarpun kita kehilangan sholat awal waktu asalkan bukan masuk sholat waktu tahrim. Ada waktu itu kan ada waktu fadilah, ada waktu fitiar ada nanti waktu karoha, kemudian ada waktu seterusnya. Ada tujuh waktu itu. Jadi kalau memang tidak sampai masuk waktu tahrim, kita menunggu bersama mereka. Tapi kalau bisa, cari kawan untuk sholat di awal waktu, awal waktu itu. Ini semua ya, supaya dapat dua-duanya. Kalau nggak ada kawan, maka tunggu berjamaah. Itu disunahkan kita nunggu nunggu berjamaah biarpun di akhir waktu asalkan tidak sampai kita masuk waktu tahrim. Waktu tahrim itu apa? Nggak cukup untuk sholat lengkap. Misalnya baru takbiratul ihram salam sudah masuk waktu yang berikutnya. Itu waktunya sudah haram, nggak boleh. Waktu tahrim. Baik. Kemudian masalah kita bepergian musafir, kemudian sholat di satu satu tempat. Tempat kita kan. Hah? Tempat orang lain boleh, maksudnya sholat. Hah? Mau ngapain? Sholat apa? Boleh, menjamak. Berjamaah. Kenapa tidak boleh? Boleh. Sholat berjamaah di masjid lain boleh? Hah? Hah? Beda, beda. Oh, beda aki. Oh, beda begitu. Nah, ini permasalahan lain. Kita sholat di belakangnya anti bid'ah hukumnya makruh, menghilangkan fadilahnya jamaah kecuali ada tujuan untuk menjaga persatuan umat atau punya tujuan lain kita untuk bisa berdakwah dan bergaul dengan mereka untuk keselamatan. Tapi kalau hanya untuk mendapatkan keutamaan berjamaah di situ tidak sebaiknya di situ. Pergi aja ke masjid yang lain. Jadi tujuannya adalah untuk ada untuk kita ada misi untuk membawa mereka kepada kebenaran. Satu, ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, takut ada fitnah nanti kalau kita tidak di situ dibilang apa gitu, pecah umat dan sebagainya kita menjaga dulu. Kalau memang kemudian setelah itu kalau memang bukan karena ini kita nggak usah bersama mereka karena makro ahli bid'ah. Dan sholat di belakang ahli bid'ah adalah makro yang menghilangkan fadilah jamaah. Bahkan ada sampai tidak sah jika itu ada hal-hal yang misalnya menjadikan rukun kita tidak sempurna. Cuman dalam hal ini kami beri pendapat madhab syafi'i yang kedua, mohon maaf. Misalnya kita sholat di sebuah masjid nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, kan begitu ya? Di dalam madhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan, kalau kita sholat di belakang orang yang nggak pakai Bismillah, menurut madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, karena Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Fatihah, maka karena imamnya tidak pakai Bismillah, maka menurut pendapat yang dikukuhkan, maka kita tidak boleh bermakmum dengan mereka. Ini pendapat yang dikukuhkan. Cuman kita perlu, perlu mengambil pendapat yang kedua. Nah, kalau itu pendapat yang kedua adalah al-ibrah bi'tiqadil imami la bi'tiqadil makmum. ya. Um, Jadi pendapat yang kedua bisa dipakai. Kita boleh berjamaah dengan mereka karena menurut dia adalah dia sah. Karena dia sah, karena dia madhabnya misalnya. Dia menganggap sholat tanpa bismillahirrahmanirrahim adalah sah. Kemudian pendapat yang kedua madhab syafi'i, pendapat yang kedua bukan yang dikukuhkan. Yang dikukuhkan adalah yang di Safinatun Najah, tul Mu'in, semuanya tidak sah. Itu pendapat yang pertama. Jadi kalau orang nggak pakai bismillah kita ikut di belakangnya tidak sah menurut pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua sah mukabil adhar. Mukabil adhar. Misalnya apa? Imamnya belepotan, memang aslinya begitu, lahan atau umi nggak bisa benar baca fatihah tapi dia adalah sah untuk dirinya sendiri kita bermakmum di belakangnya menurut pendapat yang kedua madzhab Imam Syafi'i adalah sah kenapa begini kita ngambil ini adalah kita harus jadi orang bijak tapi kalau anda jadi imam hendaknya bijak misalnya anda adalah seorang ikut madzhab Imam Malik nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim atau Imam Ahmad bin Hambal nggak pakai Bismillah atau perkataan Bismillahnya sembunyi yang nggak mengatakan Bismillah kalau anda seandainya termasuk orang yang madhabnya Imam Abu, Imam Ahmad atau Imam Malik, tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya sholat dengan orang madhab Syafi'i, agar tidak jadi fitnah, gunakan Bismillah. Yang anehnya itu kadang kita ini mohon maaf di Indonesia bukan orang Malikiyah, bukan orang Imam Ikut Imam Ahmad, Ahmad bin Hambal, tiba-tiba gara-gara umrah Bismillahnya ketinggalan di Mekah. Ini kan? Ini kadang-kadang bermasalah ini ini ini. Cobalah ke Indonesia tetap bismillah. Karena apa coba? Jadi Mbak, kalau ada orang membaca, melakukan sholat dengan membaca bismillah, sepakat tidak ada yang mengatakan sholatnya batal. Menurut Madhab Abu Hanifah, sah. Madhab Malik, sah. Madhab Imam Ahmad, sah. Madhab Syafi'i, sah. Tapi kalau ada orang sholat gak pakai bismillah, ada yang mengatakan tidak sah, yaitu madhabnya Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Makanya untuk menjaga umat tetap lebih lebih apa? Lebih lebih aman adalah baca bis Bismillah. Lah ternyata dia adalah di Indonesia nggak bijak, mohon maaf. Dia terus gara-gara baru naik haji langsung bilang Bismillahnya, ya sudahlah. Kita di belakangnya menjadi yang bijak. Tidak usah pakai pendapat yang keras tadi, perlu dilembutkan hatinya dulu. Enggak usah, aku batal, enggak usah lah. Ribut lagi perang nanti musola kecil itu. Sudah yang jamaahnya enam orang nanti berantem lagi. Kita pelan-pelan ikut pendapat yang kedua, mukabil adhar, kalau Ibnu Abi Fitikotil Imam, ya sudahlah kita ngikut sah, baru nanti ngomong pelan-pelan, baru nanti beres ya. Kita tidak ngajari kekerasannya. Baik, insya Allah.